keutamaan orang yang menyaksikan perang Badar dan itu akan diampuni oleh Allah. Sehingga di saat orang disebut dia hadir di perang Badar maksudnya disanjung. Ini adalah orang pilihan pada saat itu. Dan Utban adalah termasuk orang seperti itu. Kemudian di sini Utban itu adalah orang yang sering jadi imam. Imam di masjid. Cuman kadang sesaat sesaat itu tidak bisa datang ke masjid untuk eh, tempat mereka, tempat kaumnya hanya di saat hujan. Ini menunjukkan bahwa mereka itu peduli untuk sholat berjamaah. Dan nanti ada hadis riwayat Ibnu Umi Maktum tentang bagaimana dalam keadaan buta pun masih Nabi menghimbau untuk bisa datang ke masjid biarpun harus ada penuntunnya atau dengan tongkatnya untuk sampai ke masjid. Di sini menunjukkan bahwa ada saat-saat udur, misalnya ada banjir yang kita tidak bisa nyebrang. Tidak apa-apa sholat di rumah karena memang ada udur. Nah, kemudian ini ada udur. Tapi menunjukkan bahasa mereka peduli kepada sholat untuk berjamaah bersama kaumnya. Cuman kadang itu ada hujan, lalu bisa menghalangi itu bagaimana solusinya? Sebenarnya dia dalam bahasa lain minta kepada Nabi petunjuk kalau sholat di rumah itu di mana yang paling tepat. Dan Nabi menunjukkan tempat yang paling tepat sekaligus Nabi mengizinkan sholat di rumah bagi orang yang ada udur semacam itu. Memang di dalam mazhab kita Imam Ash-Syafi'i, Maliki dan juga Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang namanya solat berjamaah adalah bukan fardu ain. Kecuali dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada dua pendapat fardu kifayah dan ada yang mengatakan bahasa sunnah muakkadah. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal solat berjamaah adalah fardu ain. Setiap orang harus berjamaah dalam melakukan solat. Cuma nanti berbeda di kalangan mereka apakah itu satu sahih atau atau bukan. Baik, yang jelas menurut mazhab kita Imam Syafi'i adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Ada yang mengatakan fardu kifayah, tapi kebanyakan mengatakan sunnah yang sangat besar pahalanya sholat berjamaah. Pun demikian, ada saat-saat orang itu bisa meninggalkan kalau ada uzur semacam ini. Nabi mengizinkan satu, kemudian Nabi memberikan petunjuk di mana melakukan sholat. Nah, beliau orang cerdas. Udban orang, orang cerdas. Minta ya Rasulullah, kalau seandainya engkau bisa datang untuk sholat di tempatku. Dan ini akhlaknya Rasulullah. Orang baik pengen niat baik, didatangi baik. Saya akan datang. Aku akan sholat di tempatmu nanti. Lalu Nabi melakukan sholat. Dan ini diambil faedah oleh para ulama. Tabarruk dengan bekasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selamanya idban di, kalau di rumah sholat sholat sunnah di tempat sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dipahami bahasanya tabarruk ngambil berkah itu ada. Jadi berkah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk berkahnya para ulama karena ulama sambung dengan Nabi biarpun tidak secara langsung. Lalu Nabi melakukan sholat. Jadi saat Nabi melakukan sholat diikuti oleh Uthman dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini adalah cara bagaimana kita menyusun barisan di dalam solat. Jadi makmum itu hendaknya di belakang jika lebih dari satu. Kalau makmumnya satu, satu baris dengan imam, imamnya sedikit saja maju dan di kanannya. Jangan salah ini ya. Jadi kalau kita berdua, sebaris dengan imam. Tapi ini kan berdua nih orangnya makmumnya. Eh, depan dengan siapa? Dengan Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Dan mungkin ada orang lain lagi di situ. Maka di belakang. Nah ini dipahami oleh para ulama bahwa salat sunnah ini Nabi Muhammad lakukan salat sunnah bukan salat fardu. salat sunnah bisa dilakukan dengan berjamaah, tapi bukan sebuah kesunahan. Boleh dalam rangka untuk mendidik itu yang dikukuhkan para ulama. salat apapun semua salat sunnah. Ada memang salat sunnah yang memang disunnahkan berjamaah. salat hari raya, idul adha, idul fitri, sholat salat khusuf dan sebagainya. Itu disunahkan berjamaah. Tapi sholat-sholat tahajud, duha, dan yang lainnya, itu tidak disunahkan berjamaah. Tapi boleh dilakukan berjamaah. Boleh, dan ini termasuk nanti riwayat dari Imam Bukhari tentang sholatnya Nabi di tengah malam bulan Ramadan. Jadi ini menunjukkan bahasanya sholat sunnah boleh dilakukan berjamaah. Tapi nggak ada kelebihan menjadi 27 derajat nggak ada. Itu hanya sholat fardu saja, hanya sah saja. Kalau kita sholat berjamaah di dalam sholat-sholat sunnah. Tapi jangan direpotkan orang untuk berjamaah. Jadi harus tahu dalam rangka untuk mendidik. Untuk mendidik. Tapi kalau sudah orang datang duluan di sebuah masjid, ya sudah sholat duluan, sholat sunnah. Jangan sampai nunggu lalu nongkrong bengong, imamnya ketik lambat lagi. Nah, jadi kalau sholat sunnah kapan saja. Cuman ini barangkali ada orang yang belum biasa, maka dibimbing. Sholat duha berjamaah, Sholat hajud berjamaah. Gak apa-apa. Sholat tasbih berjamaah. Khususnya tasbih. Itu adalah sholat-sholat sunnah. Dan melakukan itu semua dengan berjamaah. Bukan bid'ah. Yang mengatakan bid'ah. Ini melanggar Nabi SAW. Sahabat Nabi melakukan sholat sunnah. Berjamaah dengan Nabi. Tapi Nabi tidak menjanjung. Tapi Nabi juga tidak melarang. Dibiarkan begitu saja. Sah dan boleh. Apalagi dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita tawaduknya Nabi Nabi datang dan melakukan sholat tersebut. Dan memang hendaknya kita senang jika ada bekas-bekas orang soleh di tempat kita. Karena orang soleh itu sudah akrab dengan rahmat Allah. Dari dosanya sedikit, panjatan doanya sering dikabul oleh Allah. Maka di saat dia melakukan sholat di satu tempat, maka malaikat rahmat yang turun